Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ikhwati fillah rahimakumullah Pelajaran kita Pelajaran kita Yang berikutnya adalah tentang al-mudud. Tentang macam-macam mad. Ya, al-mudud jamak dari mad. Ya. Pada pelajaran-pelajaran sebelumnya semua bacaan mad yang kita lewati adalah bacaan mad tabi'i ya. Bacaan mad tabi'i atau man asli di mana semua mat tersebut ukurannya adalah satu alif atau dua harokat. Ya. Nah, di sana ada jenis mat lain yaitu yang dinamakan dengan mat farai, mat yang lebih dari dua harokat. Ya. Baik mat yang lebih dari dua harokat sebabnya sebab bertambahnya dari ukuran asli dua harokat adalah karena bertemu dengan apa dengan hamzah atau dengan dengan sukun nah. jadi sebabnya ada dua karena bertemu dengan hamzah atau bertemu dengan sukun nah dan sukun ini Eh, mencakup apa? Mencakup sukun yang asli ataupun sukun yang yang tidak asli atau istilahnya sukun apa? Arid. Ya. Jadi setiap mat tabi'i yang bertemu dengan hamzah ya, baik hamzahnya itu dalam satu kalimat ataupun hamzahnya berpisah dalam kalimat yang berbeda maka ukuran matnya menjadi berapa? Lebih dari dua harokat. Demikian pula sukun, baik sukun asli ataupun sukun yang arif. Dan sukun juga mencakup apa? Sukun yang eh, ringan atau yang kita istilahkan dengan sukun atau sukun yang berat atau tasdid. Ya. Kemudian pada halaman 93 disebutkan adapun hamzah ya tadi dikatakan bahwa hamzah akan bisa menambah ukuran mad bila terdapat dalam satu kata ataupun terpisah pada kata yang berbeda. Ya. Jadi semua hamzah tidak peduli apakah hamzahnya dalam satu kalimat ataupun eh, dalam kalimat yang berbeda asalkan bertemu maka matnya menjadi lebih dari dua harokat. Ya. Adapun sukun maka sukun yang dimaksudkan terkait dengan apa e, pertambahan ukuran mat adalah sukun yang dalam satu kalimah. Ya. Jadi kalau sukun itu ditemui oleh mat akan tapi sukunnya dalam kalimat yang berbeda maka tidak akan menambah ukuran mat tabi'i dalam eh, awal pelajaran ke-75 disebutkan bahwa jika terpisah antara apa sukun dan antara matnya maka matnya tidak bertambah panjang justru akan terhapus Taib sebagai contoh ya jadi ini pelajaran 75 sebagai mukaddimah saja selingan ya coba antum baca halaman 93 wattaqullaha wattaqullaha Di sini kalimat wattaqu yang diakhiri dengan mat berupa huruf wawu ya wattaqu bertemu dengan apa? sukun yaitu tasydid pada lahul jalalah. Ya. Nah, pertemuan itu tidaklah menambah panjang ukuran mat justru akan menghapuskan wattaqullaha wawu justru dilewati dilompati hatta narallaha ya. hatta nara nah, ini ada huruf mad roknya dibaca panjang nara ya. hatta nara ya, coba dibaca hatta nara. Ya, panjang kemudian setelahnya ada lam bertasdid ya, tasdid juga ibarohnya atau e, adalah juga sukun ya. Nah, ketika dipertemukan antara mat dengan sukun ini atau tasdid ini karena terpisah justru matnya terhapus hatta narallaha demikian pula dan bisul haqqa dan seterusnya. Baik. Nah ini insyaallah eh, bisa ya dibaca Eh, sebagai tambahan faedah saja. Kalimat waqala alhamdu ya waqala alhamdu. Coba antum beralih pada halaman berikutnya, halaman 94. Ya. Pada baris terakhir, pada contoh yang terakhir ada ayat atau potongan ayat berbunyi wa qala alhamdu. Ya. Coba antum pisahkan wa qala ya. Nah, di sini ada alif tasniyah ya. Menunjukkan bahwasanya ada dua fa'il atau ada dua orang yang menjadi nah, pelaku di sini. Wa qala ya dua orang yang berkata wa kemudian setelah itu ada sukun pada lam alhamdu nah <clears throat> tentunya kalau kita baca bersambung ya alifnya tidak akan kita baca wa qalal hamdu ya wa hamdu baik coba kita baca wa qalal hamdu di alifnya tidak terbaca Nah, dalam eh, praktek ya, dalam praktek membaca ada istilah naber, ada istilah naber. Yaitu suatu apa? Suatu eh, sifat ya pada bacaan eh, yaitu menaikkan ya suara, menggentakkan suara pada huruf tertentu sehingga lebih tinggi daripada huruf-huruf sebelum atau setelahnya. Ya, itulah yang dinamakan dengan nabr. Wa qalal. Nah, lal dinaikkan suaranya seperti itu, itu dinamakan nabr. Ya. Nah, pada ayat seperti ini wa hamdu ya, maka disitulah ya diperlukan adanya nabr jadi suara dinaikkan wa qalal hamdu. Ya. Coba dibaca dengan nabar wa qalal hamdu. Tidak dibaca datar wa qalal hamdu, tapi dibaca dengan nabar menaikkan ya suara. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk terbedakan antara Wakola yang memang pada asalnya tidak ada alif tafniyah. ya. ya karena kalau tanpa nabar ya as orang yang mendengar akan uh, bisa jadi keliru memahami atau menyangka bahwasanya uh, tidak ada alif tafniyah. ya. Oleh karena itu dalam apa namanya praktek kiroah di hadapan para ulama e, kiroah ya di sini ya perlu dibaca dengan nabr supaya terbedakan antara waqala dengan waqala ya yang seperti ini juga ada pada ya, kata atau pada ayat yang lainnya misalkan pada surat Yusuf wastabaqa al ya atau dalam surat Al-A'raf la qashajarah ya. Baik. Maka untuk terbedakan antara agar terbedakan antara wastabaqa ya yang dengan alif dengan wastabaqo yang tanpa alif dalam keadaan disambung maka dibaca dengan nabr. Wastabaqal baba. Coba dibaca. Wastabaqal baba. ذاق الشجرة Iya. Ini faedah saja. Kita beralih pada inti pelajaran Mad. Halaman berikutnya. Ad-Darsu As-Sadis Mustab'un 76 Pembahasan kita adalah tentang mad wajib, kemudian mad jaiz dan mad silah kubra. Tiga jenis mad ini adalah mad far'i, karena sebab atau karena bertemunya mad dengan hamzah ya. Sebab pada awal pelajaran 76 disebutkan mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata wajib dipanjangkan dengan ukuran berapa? 4 harokat. Ya. Baik. Empat harokat. Ya. Bisa pula dengan 5 harokat. Sebenarnya bisa dengan 5 harokat juga disebut mat apa? Mat wajib muttasil. Disebut dengan mat wajib muttasil. Nah. Nah. Disebut mat wajib, kenapa disebut mat wajib? Karena semua periwayat Al-Qur'an yang dikenal dengan apa? Qurra baik eh, Qurra sab'ah bahkan asyarah semuanya memanjangkan mat ini lebih dari dua harokat. Sesuatu yang disepakati oleh para ulama bahwa hal itu adalah e, dibaca dengan lebih dua harokat, maka kemudian diberi istilah wajib. Ya, wajib. Seakan ini adalah suatu kewajiban yang tidak diselisihi oleh siapapun dari para periwayat. Taib. Walaupun mereka tidak sepakat dalam ukuran, ya. ada yang empat harokat, ada yang berapa lima, ada yang enam. Tapi semuanya sepakat untuk memanjangkan. Tidak ada dari Qurra al-Asyarah yang membaca hanya dua harokat. Ya. Oleh karena itu, ya seakan ini adalah suatu kewajiban. Taib. Nah, dikatakan mat wajib demikian. Kemudian dikatakan mutasil karena apa? Karena mad dengan e, hamzahnya dalam satu kalimat dalam satu kalimat Nah, Baik, kita praktekan. sya'airi. Sya'airi. Taraiqa. Qailuha. Qailuha. Binaan. غثاء Coba ada baca empat harokat Ulangi Sya'airi untuk menentukan atau mengukur berapa atau bagaimana empat harokat ya mungkin bisa dengan kias kita pada awalnya menentukan dua harokat juga dengan kias ya misalkan kola ko kola ya demikian ya maka empat harokat ya berarti empat kali empat harokat ya. misalkan pada kalimat Isa ya di bawah disebutkan Musa i dua harokat sa dua harokat Ai dua harokat, sa dua harokat. Jadi totalnya berapa? Totalnya empat harokat. Musa empat harokat. Jadi empat harokat sepanjang kalimat Isa atau Musa. Nah. Baik. Nah, misalkan antum bisa menggunakan kalimat seperti ini, misalkan kalimat atuni ya. a berapa harokat dua harokat tu dua harokat nah ini itu harokat yang kelima ya. berarti kalau misalkan kita dipanjang panjang kalimat ja kata ja itu sama dengan atu. Kemudian hamzahnya seiring dengan atau sejalan ya, sebanding dengan pengucapan nun. Coba dibaca. Atuni. Atuni. Ja melatih mengukur berapa empat harokat mungkin pada awalnya perlu apa bantuan ya, kias ya. Baik. Coba kita baca lagi. Sya'airi. Lanjut. Uh, Ash-shita'i دكاء مشاء طيب تفضل dibaca lagi as-sama tanda seperti itu ya itu e, sebenarnya adalah apa? Perkembangan dari tanda yang dahulu dipakai. Jadi asalnya adalah kata med, ya. Jadi bentuk akhirnya yang hijau itu. Ini asalnya dulu seperti ini, med, Kemudian dia seperti ini. Yang terakhir dipakai seperti ini. Ya. Jadi pada asalnya eh, tanda yang sekarang ada pada kita itu dahulu adalah tulisan mad, mad ya. kemudian mengalami perubahan sehingga sampai pada bentuk terakhir ya Baik. Kita kembali kepada contoh-contoh. Alai. Alai. Ataan. Sawa'un شهداءكم أبناءكم ya. Itulah contoh mad, ja, mad wajib muttasil Baik Kemudian yang berikutnya Mad jaiz munfasil Mad tabi'i pada akhir kata Matobi'i pada akhir kata. Jika bertemu dengan hamzah di awal kata berikutnya, maka dibaca pula dengan empat harokat sebagaimana Mat wajib mutasil ya. Namun sekarang istilahnya berbeda. Baik, namanya mad jaiz munfasil. Ya, untuk yang berikut ini namanya apa? Mad jaiz munfasil. Ya. Apa makna jaiz? Boleh. Mengisyaratkan bahwasanya boleh dalam arti sebagian kurra itu membaca dengan tetap dua harokat jais boleh dua harokat ini kalau kita melihat secara luas dari riwayat Al-Quranul Karim ya, sebagian kurra tetap membaca dua harokat ya, sebagian menambah dengan empat harokat sebagian menambah sampai enam harokat ya. namun secara umum ya namun apa namun untuk riwayat yang kita apa praktekan bacaan kita dengan riwayat tersebut adalah dengan tetap membaca mad sepanjang berapa? empat harokat. Jadi seperti mad wajib. Ukurannya empat harokat. Nah. Baik, kita baca dengan empat harokat dengan ukuran tadi dengan kias yang sama ya. أوحينا إليك أوحينا إليك وعصى آدم وما تفرقوا إلا بما أنزل بعd baca bawahnya wa ala absarihim lanjut wa ati'u am Kemudian mad jaiz munfasil. Bacaannya sama dengan mad wajib muttasil, ukurannya empat harokat. Ala riwayah, ala riwayah empat harokat. Nah, yang berikutnya ikhwati fillah adalah mad silah, ya, mad silah pada hak kinayah, ya. Mad silah pada hak kinayah. Apa itu hak kinayah? Hak kinayah adalah bomir hak yang di dhammah ataupun di kasrah. Ya. Hak kinayah adalah dhamir hak yang di dhammah ataupun di kasrah. Ya. Yaitu dhamir mufrad mudzakkar ghaib. Ya. Mufrad dhamir mufrad mudzakkar ghaib. Ya. Hak kinayah yang terletak di antara dua huruf berharokat ya. sebelum dan sesudahnya itu bukan sukun maka ia dibaca mad. Mad ini dinamakan dengan mad silah Baik. Coba kita melihat pada halaman berikutnya ya. Pada kolom yang sebelah kanan coba kita baca dulu supaya lebih jelas apa maksud dari hak kinayah. Wa innahu latadhkiratul lil muttaqina Baik. Mana hak kinayah pada ayat tersebut hu ya. hak kinayah adalah apa hak bomir bomir hak yang di hu ya. kemudian atau melihat sebelum hak ada huruf nun berharokat ya. setelahnya lam berharokat nah bila hak bomir ini terletak di antara dua huruf yang berharokat maka dibaca dengan silah ya. Makanya tadi kita baca panjang wa innahu latadzkiratun. Ya, kita tidak membaca dengan pendek wa innahu latadzkiratun, tapi dibaca dengan panjang. Wa innahu latadzkiratun, ya. Baik. Naam. Bawahnya lagi. Ya ja'allahu min amrihi yusran. Ya. Kalimat lahu ya haknya adalah hak apa? Hak dhamir yang terletak di antara dua huruf yang berharokat la dan mi. Ya. Oleh karena itu kita baca panjang. Ya ja'allahu ya, bukan ya ja'allahu min amrihi. Tayyib. sebantu melihat pada papan ya. Nah, ini contoh hak domir yang lain ya. Nah, coba kalimat fihi hudan ini hi juga apa? hak domir. Ya'lamhullah haknya hak domir ismuhul masih haknya hak dhamir. Apakah hak dhamir ini ini hak kinayah ya, hak kinayah atau dhamir ha yang di kasrah, ini juga hak kinayah, ini juga hak kinayah. Domir dhamir ha ini yang kasrah letaknya adalah di antara sukun dan harokat. Ini ya sukun kan? Kemudian berikutnya apa? Harokat. Oleh karena letaknya itu di antara sukun dan harokat maka tidak dibaca panjang. Fihi hudan, sebab Ya, tidak dibaca dengan fihi hudan, ya. Fihi hudan, sebab Lagi. Ya. Kenapa? anna qabla al-ha sakin karena sebelum ha kinayah sukun. Coba dibaca. Ya'lamhullah Apakah hak kinayah dibaca dengan mad? Tidak. Karena apa? Di anna qabla al-ha'i wa ba'daha sakin. Karena sebelum dan sudahnya apa? Sukun. Ismuhul masihu. Baca. Ismuhul masihu. Dibaca panjang tidak hak kinayahnya? Ya, karena apa? li'anna ba'dal ha'i sakin ya. Tidak ada yang baca ismuhul masih ya. Tayyib. Nah, supaya kita tidak salah maka bacaan matsilah untuk eh, penulisan di dalam penulisan mushaf ya diberi tanda wawu kecil atau apa ya kecil. Jadi kita tidak perlu memikirkan apakah hak ini letaknya di antara dua rokat atau tidak ya. Tapi maka diberi apa? Diberi eh, tanda wawu kecil ataupun ya kecil. Nah. Ya. Jadi ada apa? Tanda wawu kecil. Innahu ini tandanya ditambahkan pada asalnya tidak ada dalam rasmul mushaf ya. Kemudian raj'ihi ditambahkan supaya kita tidak keliru. Ya. Ini kenapa dibaca panjang raj'ihi? Karena apa? Sebelumnya harokat, setelahnya juga harokat. Innahu ala sebelumnya harokat, setelahnya juga harokat. Ya. Innahu ala. Baik. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, Mat tersebut dinamakan mat silah ya, namanya mat silah. Kapan dibaca mat silah? Ya, kalau dibaca nyambung, dibaca wasol. Kalau tidak dibaca wasol, maka tanda-tanda tadi wawu kecil atau ya kecil tidak berlaku ya. Seperti contoh ya pada halaman 96 wa innahu ya, jadi wawunya dipakai kapan kalau kita sambungkan dengan kata berikutnya وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ Kalau kita wakafkan gimana? وَإِنَّهُ ya hanya sukun. يَجَعَلَّهُ وَإِنَّهُ فَجَعَلَهُ أَمْ يَجَعَلُ لَهُ إِنَّهُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لِيُظْهِرَهُ ya. Jadi wawu atau yaknya tidak berlaku ketika wakaf. Sehingga dibaca silah ketika silah ketika wasol. Ya. Nah, kemudian mad silah ada berapa macam? Dua. Ada mad silah sura, ada mad silah kubra. Baik. Nah, silakan dilihat di sini. Ini jadi aksa Muhammad silah macam-macam silah ada dua silatun sugra silatun kubra nah laisa ba'daha hamzatu qata ya, jadi ini masilah namun setelahnya bukan hamzah masilah setelahnya bukan hamzah maka dibaca dengan dua harakat maluhu wa ma kasab sebab maluhu wa ma kasab وأمه وأبيه ya. Sekarang mat silah kubra Setelah hak ada hamzah kota Malahu akhladah Malahu akhladah Ila ta'amihi an apa ayatnya ini? Surat apa ini? Ila ta'amihi anna. Ya? Surat apa ini? Hah? Apa surat awal ya? Fal yanzurul insanu ila ta'amihi. Baik. Coba kita baca ya, kelengkapan ayatnya falyanzuril insanu ila ta'amihi baca فلينظر الإنسان إلى طعامه Masilahnya terpakai tidak? Tidak terpakai. Karena apa? Wakaf. Ya. Nah, kapan terpakai? Kalau wasal. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا هل ينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا bisa dipahami ya masilah surah seperti apa masilah kubro seperti apa nah.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 Malahu akhladahu ila ta'amihi anna. Ini surah sughra dan kubro, ya kubro. ya. Baik, berikutnya ikhwati fillah al-maddul lazim, mad lazim. Ya. Huwa an ya'tiya harful mad yaitu adanya huruf mad wa ba'dahu harfun sakin setelahnya adalah huruf sukun sukunan asliyan ya sukunan asliyan ya. mad lazim adalah mad yang terjadi karena pertemuan antara huruf mad dengan apa dengan sukun sukun apa sukun asli ya waslan wa waqfan memang asli keberadaannya memang bukan apa namanya bukan Eh, harokat yang menjadi sukun tapi bukan betul-betul asli dan memang e, jadi dalam dalam keadaan wasol atau wakaf memang sudah sukun ya nah, ini ada beberapa contoh as-sahhatu coba dibaca as-sahhatu ya, mana sukunnya Sukunya ya ini. Mana sukunya Ini sukunya Di atas khoknya Jadi sukun itu mencakup tasdid juga. Ya. Ini mat. Ya, ini mat kemudian ketemu sukun. Nah, sukunnya apa? Berupa tasdid. Asli tidak? Asli. Ya. Artinya dalam keadaan wakaf ataupun wasfal ya memang sukun. Baik. الضالين Baik. Jadi mat pada Allah ketemu apa? Sukun asli pada lam yang berupa tasdid. Allina ya. أتحاجوني ya. Ada berapa mat lazim di sini? Dua. Yang pertama ha ya. Ha mimat tabi'i atau mat ya bertemu dengan jim jim sukun ya tasdid. Ya. Kemudian Berikutnya ju ya ketemu dengan nun ya. Berikutnya al-ana Baik. Sekarang kita melihat pada surat ya, pada kalimat adzallin ya. Kalau kita wakafkan bagaimana? Adzallin kita wakafkan fathah pada nun berubah menjadi sukun. Nah, sukun yang seperti inilah yang dimaksud dengan sukun tidak asli. Ya. Sukunnya muncul karena wakaf. Ya. Ketika wasol fathah. Nah, jadi kalau kita baca dengan mat tadi walad apa adallin maka lin ini bukan mat lazim karena yang ditemui sukunnya sukun tidak asli. Nah, jadi mat lazim adalah khusus untuk mat yang bertemu dengan sukun, sukunnya sukun asli. Baik pada kalimat, ini kalimat ya, kalimat. Ya. Dalam bahasa Arab kalimat itu ya ini, sahah ini kalimat, dalil kalimat, kalimat kalimat. Bisa pula terjadi pada apa? Pada huruf Misalkan huruf sod, nun, ya, mim. Nah, ini juga juga namanya mat lazim. Ya. Baik. Baik, kita beralih ke buku dulu. Ya. Sekarang kita minimal sudah mengetahui apa itu mat lazim. mat lazim adalah apa? mat yang bertemu dengan sukun asli, ya. sukun asli. terjadi pada kalimah ataupun pada huruf ya. Seperti huruf sod di awal surat sod atau nun di awal surat al-qalam ya. Maka bila kita eja ya eh, kita baca dengan seperti ini ya. Sod alif kemudian dal sukun. Sod alif dal sukun. Nah, nah seperti itu juga termasuk mat lazim. Baik, coba dibaca sode. Ya. Ini mat lazim pada huruf. Ya. Nun. Ulangi lagi. Nun. Berikutnya. Ini. Baik. Insyaallah nanti kita jelaskan supaya lebih tepat. Kita beralih ke buku dulu. Mat tabi'i jika bertemu dengan sukun asli dalam kurung mukhaffaf ataupun musyaddadnya. Sukun mukhaffaf apa sukun mukhaffaf itu? Sukun mukhaffaf adalah sukun yang ringan. Sukun ada dua, sukun mukhaffaf yang tandanya itu asalnya dari kata khafif, ya khafif yang diambil uh, huruf yang pertama khonya, Kemudian sukun musyaddad apa? Ya tasdid yang tandanya di atas itu juga diambil dari kata syadid ya. Jadi mat tabi'i jika bertemu dengan sukun asli baik yang sebelah kanan kemudian yang kiri mukhafaf atau musyaddad ya dalam satu kalimat tentunya maka panjangnya menjadi berapa harokat? 6 harokat dan dinamakan tadi mad al-lazim ya. apa makna lazim? lazim ya semakna dengan wajib ya. lazim artinya apa? wajib ya. harus Taib. Namun lebih lebih dari wajib ya. Yakni apa? Eh, bahwa mat ini dibaca oleh seluruh periwayat Al-Qur'an dengan lebih dari dua harokat ya. Dan semuanya sepakat memanjangkannya sampai berapa harokat? 6 ya. Oleh karena apa? Semua sepakat menambah lebih dari dua harokat, bahkan sepakat pula apa? Dengan ukurannya 6 harokat, maka dikatakan lazim. Ya. Jadi secara makna mungkin lebih dari sekedar wajib saja. Kalau tadi mat wajib apa? Sepakat menambah namun tidak sepakat dalam ukuran ya, bisa empat, bisa lima, bisa enam. Mat lazim sepakat dengan apa? Sepakat menambah dua harokat dan sepakat pula menentukan ukurannya sampai berapa? Enam harokat. Nah, nah, jadi itulah mat lazim. Kalau mat lazim itu karena bertemu dengan sukun yang ringan mukhaffaf namanya mad lazim mukhaffaf ya. Kalau bertemu dengan apa? tasdid namanya apa? mad lazim musaqqal namanya ya, musaqqal. Musaqqal itu maknanya sama dengan musyaddad. Nah, sekarang pada awal pelajaran 77 di sini ada contoh mad lazim mukhaffaf yang terjadi pada kalimah ya, terjadi pada kata yaitu pada kata al-ana. Ya, coba antum baca. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. mufsidina. Ulangi. qad وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين أثم إذا ما وقع آمنتم به هذا أثم إذا ما وقع آمنتم Nah setelahnya tanda apa itu? Setelah hak kecil Ya, ya namanya mat silah kan Tanda silah Kita tidak memakai saat kita mewakafkan pada hak ya. Taib الآن وقد كنتم به تستعجلون Tadi contoh al-an itulah contoh mat lazim kilmi mukhaffaf dan tidak ada contoh lain untuk mat lazim kilmi mukhaffaf kecuali hanya satu kata ini al-an. Ya, tidak ada yang lainnya. Kemudian juga diberi nama lain mat farqi karena mat ini dengan mat ini akan terbedakan al-an dengan al-an, membedakan antara pertanyaan dengan berita. Baik. Halaman berikutnya. Mat lazim kilmi musaqqal. Ya, mat lazim kilmi musaqqal. Mat lazim, ya tadi kita ketahui mat lazim apa? Mat yang bertemu dengan sukun, ya, sukun asli dalam satu kata. Nah, kalau tadi mukhaffaf karena bertemu dengan sukun mukhaffaf. Nah, bila bertemu dengan sukun musyaddad atau musaqqal namanya apa? Mat lazim kilmi musaqqal. Nah, ini contoh-contohnya uh, ukurannya 6 harokat bagaimana mengukur 6 harokat ya mungkin bisa dengan kias misalnya kita gunakan kata ini empat harokat ya. I harokat yang ke alai coba alai lagi alai untuk mengukur enam harokat. Al-ana. Al-ana. Lagi. Ai. Baik, kurang lebih seperti itu. Ya. Coba kita baca halaman 97. Al-haqqatu تضار والدة غير مضار bahasa Ahmad Lazim kilmin Mutakal ya, disertai dengan nabr hentakan suara ketika hendak masuk pada huruf yang bertasdid al haqqatu demikian tudarra demikian yang kita dapatkan dalam talaki ya jadi dinaikkan suaranya ya untuk mentahqiq atau mewujudkan tasdid secara sempurna طيب bawahnya دابة الأرض آمين البيت آمين البيت أن يتماسى pada lima contoh terakhir وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني وحاجه أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاج تفترون قل آه، الله أذن لكم أم على الله تفترون قل آه الذكرين حرم أم الأنسين وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون istofa ini mat apa? Istafa'a. Istafa'a. Mat wajib atau mat jaiz? Mat jaiz ya. Mat jaiz munfasil. Allah mat lazim. Mat lazim. Nah. Demikian mat lazim pada kalimah. Yang berikutnya ikhwati fillah al-huruful muqatta'atu fil Qur'anil Karim. Ya. Al-huruful muqatta'ah fil Qur'anil Karim. Dalam Al-Qur'anul Karim ada beberapa huruf yang dinamakan al-huruful muqatta'ah. Ya. Baik. Yaitu huruf yang Allah taala memulai beberapa surat dengannya. Allah memulai beberapa surat dengan huruf-huruf muqatta'ah tersebut ya dibaca seperti namanya ya Allahu a'lamu bima'naha. Hanya Allah yang tahu, yang paling tahu apa maknanya. Hadzuna ya, tugas kita hanyalah apa? Al-iman annaha kalamullah, kita mengimani itu adalah kalamullah. Dan yang kedua tilawatuha kama waradat. Ya, kita membacanya seperti apa yang datang kepada kita dari riwayat-riwayat eh, para qurra. Ya, Berapa jumlahnya? Adadul hurufil muqatta'ah fil Qur'anil Karim 14 harfan. Jumlah huruf muqatta'ah fil Qur'anil Karim jumlahnya adalah 14 huruf yang terkumpul dalam kalimat apa? Nassun hakimun qat'an lahu sirrun. Nassun hakimun qat'an lahu sirrun. Baik. yang terbagi menjadi berapa ini? Empat majmu'ah. Ya. Empat majmu'ah. Baik, tuksamu al-huruful muqatta'ah min haitsul mad alladhi fiha ila arba'i majmu'at. Jadi dibagi huruf muqatta'ah dari sisi ada tidaknya mad atau berapa panjang matnya menjadi empat ya, empat golongan. Yang pertama apa? Alif. Ya. Huruf apa? Alif. Coba tuh baca. Alif. Alif. Ya. Panjang tidak? Tidak. Ya. A-nya pendek, I-nya juga pendek. Ya. Yang kedua, huruf hayun tahur. Hayun tahura. Coba. Hayun tahura. Ya. Yuntaku diucapkan kullun. Ya, masing-masing diucapkan dengan eh, dengan apa? Dua huruf. Huruf yang kedua adalah huruf mad. Yumaddu dipanjangkan dengan ukuran berapa? Dua harokat. Maddan tabi'iyan dengan mad tabi'i. Coba baca ha. Jangan diberi hamzah. Ha. Ya. Ya. Ha. Dua rokat saja. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga Ya, ini. sana kusulakum apa? sana kusulakum dibaca dengan enam harokat ya. Mat lazim seperti misalkan sin ya. Coba baca sin. Nah, yang terakhir mim. Nah, kemudian yang terakhir ain. Ya ain. Ini berapa? Bisa empat, bisa enam ain atau ain. Nah, kalau di nah berarti masuk ke sini ya.